yang ada dalam Sahih Bukhari atau dari Sahih Bukhari. Kita sampai dalam bab ke berapa kemarin? 10 atau 9? 10 insyaallah. Perhatikan halaman 57. Beliau Syekh bin Bas mensarah hadis dari Abu Bakar radhiallahu anhu tentang permintaan beliau terhadap Rasulullah SAW atau Rasulullah SAW supaya mengajari doa yang beliau berdoa dengannya dalam salatnya dalam sebagian riwayat yakni di rumahnya fi baiti dan yang semisalnya. Qala rahimahullah ta'ala wa hadha du'aun azimun yakni Allahumma inni dalam dhalamtu nafsi dhulman katsira la yaghfirud dhunuba illa anta faghfir min indika maghfiratan innaka antal ghafurur rahim atau yang semakna dengan lafaz ini yang ada dalam saya Muslim Beliau mengatakan wa hadza 'azimun yu'allamu siddiqu radhiyallahu anhu. Ini doa yang sangat besar. Besar manfaatnya, besar keadaannya. Besar maknanya. As-Siddiq anhu diajari dengan doa ini. Ya'lamu Siddiqu radhiyallahu anhu dengan doa yang telah kita lewati di sini. Qala rahimahullah ta'ala Siddiqu ladhi wa abdul umma wa khairul umma ba'da nabiyyiha wa ba'dal anbiya'. Yukalu lahu kul Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira. Siddiq yang beliau adalah afdalul ummah dia adalah orang yang paling afdal dari umat ini. Sebaik-baik umat ini setelah nabinya dan setelah para nabi seluruhnya. Beliau adalah orang yang paling afdal. Perhatikan, ba'da nabiyya sebaik-baik umat dan ba'dal anbiya. Yakni dari jenis manusia yang paling afdal adalah para nabi. Kemudian Siddiq dikatakan bapak dal anbiya. Yukalulahu kul Allahumma dikatakan kepada beliau kul katakanlah wahai Siddiq Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira. Ya Allah, sungguh aku mendolimi diriku kedoliman yang banyak. Yuqalu li Siddiq anhu dikatakan doa ini kepada beliau radhiyallahu anhu yu'allamu hadzal kalama yu'allamu huwa Siddiq hadzal kalama Beliau diajari dengan kalam ini Fakaifa biha bighairi siddiq maka bagaimana dengan selain siddiq? Yakni lebih utama untuk mengetahui doa ini dan menggunakan doa ini dalam banyak keadaan sebagaimana akan akan datang penjelasan dari Syekh bin Bas baik dalam sholat keadaan sujud dan yang lainnya dan di selain waktu sholat akan dijelaskan oleh beliau sarahnya berikut ini Dan ini mengandung makna tauhid. Perhatikan wala yaghfiru dzunuba illa anta. Ini makna tauhid. Karena permintaan maghfirah pengampunan dosa cuma kepada Allah tak. Kata apa namanya ini? Kata apa namanya? Hmm? Al-uluhiyah. Memurnikan Amalan kita hanyalah untuk Allah diantaranya adalah doa ini. Bukan minta kepada selainnya. Bukan menyekutukan Allah dengan sebagian makhluknya dalam permintaan pengampunan dosa. Itu namanya tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-muta'alliq bi af'alil ibad. Tauhid yang berhubungan dengan perbuatan hamba, itu namanya tauhid al-uluhiyah. Dan tauhid inilah yang menjadikan pertikaian peperangan antara para utusan Allah dengan pengikutnya, dengan umatnya, oh, dengan umatnya, bukan dengan pengikutnya, dengan umatnya. Umat dakwah. Adapun tauhid rububiyah ini tidak dipermasalahkan oleh musyrikin. Yakni mengesahkan Allah dalam semua perbuatannya, bahwasanya Allah sang pencipta satu-satunya sang yang memiliki kekuatan yang menghidupkan yang mematikan itu namanya tauhid apa rububiyah ini diakui oleh musyrikin diakui oleh kufar perhatikan ini mengandung makna tauhid maka dikatakan didatangkan di sini dalam kitab tauhid oleh Al Imam Bukhari. Hadis ini dimuat dalam kitab tauhid. Karena mengandung apa tauhid apa? Al uluhiyah. Dia juga mengandung sifat. Bahwasanya Allah adalah mausufun bil maghfirah. Dan ini termasuk sifat datia dan sifat fi'liyah. Senantiasa maha pengampun. Tak pernah terkosongkan dari sifat pengampunan. Dan sifat fi'liyah terkait dengan mengampuni siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Mafhum? Nah itu. Maka dalam pembahasan kitab ini, kitab tauhid adalah masuk dalam pembahasan tauhid al-uluhiyah dan rububiyah dan asma wa sifat. Dan juga mengandung sifat tauhid al-rububiyah sekalian. Allah memiliki perbuatan pengampunan. <clears throat> Taib. Idza kana siddiq radhiyallahu anhu hadzal ladzi masyhur. Idza kana siddiq radhiyallahu anhu alladhi masyhudun lahu bil jannah apabila Siddiq telah anhu yang telah mendapatkan persaksian masyhud lahu mendapatkan persaksian dengan surga yakni Allah Subhanahu wa taala yang memberikan persaksian dan juga nabinya sallallahu alaihi wasallam nabi kita memberikan persaksian dan juga ijma'nya kaum muslimin kecuali dari kalangan al-bid'ah yang tidak di terima, enggak diterima apa? Ketika menyelisih atau ketika menyetujui seperti Rafidhah. Itu bukan muktabar. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan bahwasanya Rafidhah bukan dari umat ini. Maknanya mereka adalah kufar. Disebutkan dalam kitab beliau Milal wa apa namanya Fisal. Milal wa Nihal itu sebutkan sana. Bagaimana dengan selainnya? selain siddiq maka lebih utama untuk berdoa dengan doa ini. Wa wa afdalul ummah beliau adalah dia adalah umat yang paling afdal. Orang yang paling afdal dari umat ini. Walau zinat hasanatu bil umma la rajahatha ba'da nabiyyiha sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa kaifa bihali ghairihi? Dan jikalaulah kebaikan-kebaikannya Siddiq itu ditimbang dengan umat seluruhnya, sungguh hasanatuhu sungguh kebaikan-kebaikan beliau akan lebih berat daripada kebaikannya umat ini seluruhnya setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Umat seluruhnya. Dari Umar sampai hari kiamat. Seluruhnya seandainya kebaikannya sedikit ditimbang dengan seluruh kebaikannya umat ini tidaklah mampu untuk menyaingi kebaikannya sedikit setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana dengan keadaan selain sidik? Maka harus lebih utama menggunakan doa ini. Nah kalau itu sebagian kalam yang telah kita lewati, ya kan? Karena yang kita ketahui dulu adalah doa ini kita ucapkan di ketika sholat di akhir sholat kita maka Dulu yang kita harapkan dari seorang imam supaya memberikan waktu terhadap makmum untuk berdoa dengan doa ini. Sedangkan di sini saya bin Bas akan menjelaskan lebih luas daripada itu. Terus terang saja, yang anak ketahui sejak dulu itu adalah doa ini digunakan apa? Di akhir sholat. Semua di sini dalam pemahaman yang akan kita lewati di sini, saya bin Bas menjelaskan lebih luas waktunya ataupun tempatnya, bukan cuma dalam keadaan sholat saja, bahkan di luar sholat pun bisa menggunakan doa ini. Umar wa Utsman wa Aliun wa sahabat radhiyallahu anhum summa tabi'una summa man ba'dahum ila asrina hadha yakni man huwa duna siddiq aula wa aula. Umar, Utsman, Ali dan sahabat seluruhnya radhiyallahu anhum kemudian para tabi'in, para pengikut mereka Kemudian orang yang setelah mereka sampai zaman kita ini yaitu orang yang di bawah sidik kedudukannya maka lebih utama aula wa aula lebih utama. Allah ini sim tafdil. Aula sim tafdil lebih utama menggunakan doa ini. Lebih utama dan lebih utama ba'iyak tarifa dengan mengakui dengan apa dengan apa yang telah kita lewati termasuk apa Tadi nah, telah kita lewat dalam darah kita tadi. Jam 2 sampai jam 3 tadi. Ini namanya apa? Iktiraf bitaksir bidunub bidulem itu termasuk tawassul yang syar'i yang dikatakan oleh ulama ada tiga tawassulat yang masru. Tadi siang gimana paham Pak Agung? Ingat Tawasul yang maksud antaranya apa? Mengakui kedoliman yang ada pada diri kita, mengakui tentang taksir kita pada hak haknya Allah dan haknya sesama kita kaum muslimin ini termasuk apa? Tawasul yang masru. Artinya pengakuan-pengakuan kita dengan dosa-dosa kita itu sebelum kita meminta sesuatu permohonan kepada Allah ini kita kita kedepankan. Itu termasuk sebab dari sebab-sebab diijabahi doa. Mafhum? Tadi siang pembahasan tentang masalah tawasul dalam syarah subul salam. Apa syarah apa? Dalam subul salam syarah nawakidul Islam. Tengok di sini yakni man huwa duna siddiq aula wa aula bi ayat tarifa bihada. Bihada apa? Dengan tadi Allahumma inni dhalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, sungai aku telah mendolimi diriku dengan kedoliman yang banyak. Itu pengakuan tentang mendolimi diri. Ini sebagai bentuk tawasulnya. Seseorang berdoa kepada Allah. Dijadikan mukadima untuk berdoa. Agar diijabahi doanya. Wa aula wa aula bi ayyakul ini dalam tu nafsi dulman katsira. Nah, lebih utama dan lebih utama ya kan kalau selain sidik maka lebih harus untuk mengakui dan untuk mengatakan dengan perkataan Allahumma inni dalam dalam tu nafsi dzulman katsira. Itu namanya apa? Tawasul dengan apa? Dengan amalan yang soleh. Tawasul dengan amalan yang soleh. Menggunakan amalan yang soleh sebagai tawasulnya dia untuk berdoa. Karena mengaku tentang kedoliman bagi dirinya itu termasuk amalan yang soleh. Iktiraf bidhunub termasuk amalan yang soleh. Iktiraf itu mengakui. Arafah mengetahui kalau iktarafah mengakui. Mahfum? Nah. Jadi mengakui tentang dosa-dosa yang kita lakukan ini sebagai bentuk amalan soleh. Bayangkan. Maka dikatakan di sana apa? Pembagian tawasul yang ada tiga atau ada empat atau ada lima sesuai dengan rinciannya sebagian orang-orang yang merinci. Ya kan? Dijelaskan di sana ada lima ataupun ada empat dan yang kalau dikatakan ada tiga, empat dan yang lima ini dimasukkan dalam tawasul dengan amalan yang soleh. Sebagian alul membagi tawasul ada lima. Cuma kalau dimasukkan kepada amalan yang soleh, empat yang dan lima masuk dalam tawasul yang ketiga. Jadi cuma tiga bagian. Cuma nggak mengapa kata saya bin Bas nggak mengapa. La musahata fil istilah. La musahata dalam istilah. Artinya apa? Nggak ada kesempitan dalam membuat istilah selama istilah tadi nggak keluar dari makna yang benar. Idza kana nabiyul umma yu'allimu siddiqa hadha du'a alladhi fi la itirafu bi annahu dhalama nafsahu dhulman katsiran wa annahu fi hajatin ila maghfirah fa ghairu siddiq min babi aula bi darajatin katsiratin. Apabila Nabi, nabinya umat ini mengajari siddiq doa ini, yang mana dalam doa ini ada pengakuan bahwasanya dia mendolimi dirinya dengan kedoliman yang banyak. Wa anu bihajati ilal maghfirah. Itu juga termasuk apa? Termasuk tawasul dengan amalan yang soleh. Bihajati ilal maghfirah. Pengakuan bahwasanya dia punya kebutuhan kepada Allah. Mengakui bahwasanya dirinya adalah miskin kepada Allah. Fakir kepada Allah. Termasuk amalan yang soleh. Maka selain sidik, mimba aula Maksud dalam bab lebih utama harus menggunakan pengakuan ini dengan beberapa derajat yang banyak. Mafhum ya, Pak? Ini dinamai oleh Syekh bin Bas dalam kitabnya beliau Subuh Salam Sarah dari Islam dikatakan tawasul dengan amalan yang soleh. Diperhatikan itu diingat. Di antara amalan soleh adalah pengakuan kita, tentang dosa-dosa kita, tentang taksir kita. Jadi kalau kita ini mengakui tentang kesalahan kita terhadap Allah dan terhadap diri kita dan terhadap semua manusia termasuk amalan yang soleh, maka nggak perlu kita merasa angkuh, nggak mau mengakui kesalahan. Kenapa? Karena termasuk amalan yang soleh termasuk mengakui kesalahan kita. Ini penting. Karena seorang itu kadang-kadang apa? Berat sekali kalau mengakui kesalahan. Seolah-olah bahwasanya pengakuan kesalahan itu adalah amalan yang menjadikan dirinya rendah, tidak bahkan menjadi amalan yang baik. Amalan yang saleh. Amalan saleh itu adalah amalan yang diterima oleh Allah yang terpenuhi dua syarat al-ikhlas wal mutabaah yang makbul. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari siapapun dia orangnya. Selama dia muslim. <clears throat> budak merdeka sama saja. Allahumma inni tu nafsi dulman katsira fa dzulmu yatanawwa yatanawwa Allahumma inni tu nafsi dulman katsira Penafsirannya kedoliman itu adalah yatanawa bermacam-macam Ya Allah sungguh aku mendolimi diriku dengan kedoliman yang banyak Maka kedoliman itu adalah bermacam-macam Yakni Bermacam-macam Afrodnya banyak bil ghibah. Namimah, ghibah itu menggunjing, namimah mengadu domba. taksiri fi haqi ahlihi. Kedoliman diantaranya apa? Taksirnya, kurangnya dia dalam memenuhi hak keluarganya. Dan ini sangat banyak kita dapati dari kita sendiri tanpa terkecuali di antara kita insya Allah. Walaupun semaksimal mungkin kita telah mengusahakan untuk memenuhi hak keluarga kita, kita juga masih banyak kekurangan. Betapa banyak amar ma'ruf kita abaikan untuk keluarga kita. Artinya keluarga-keluarga kita sendiri, anak-anak kita sendiri, istri-istri kita sendiri juga kadang kita biarkan dalam beberapa perkara yang wajib kita mengingkari kemungkaran tadi sedangkan kita mampu. Tapi cukup dalam hati paling banyak. Ini betapa banyak. Ini namanya taksir fi haqqi ahlihi. Belum lagi dalam yang lain, pendidikan. Untuk keluarga kita, untuk anak kita. Kadang nafkah dipenuhi, tapi kadang sampai melampaui batas. Kepenuhannya melampaui batas. Sehingga perkara yang haram pun dinafkahkan untuk keluarganya. Sehingga dia termasuk jadi orang yang mendolimi dirinya dalam mencurahkan nafkah untuk keluarganya. Karena demi keluarga sehingga melampaui batas. Lupa akan perkara yang tidak dibenarkan karena apa? Karena sudah memang keluarga itu fitnah, harta dan keluarga itu fitnah. Sehingga dengan fitnah tadi kita tidak bisa berbuat yang syar'i. Harta kita kalau banyak di sisi kita maka anak kita kita berikan lebih daripada kebutuhannya sehingga akan melampaui batas dengan harta tersebut. Kita dan anak-anak kita. Ini semua termasuk harus perkara harus diakui Kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan syarat-syaratnya juga dipenuhi di antaranya adalah anit dunub. Berhenti dari dosa tadi. Ini dosa dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil bisa terhapuskan dengan hasanat. Dengan tahajud. Salat malam dengan sedekah yang sunnah dan yang semisalnya dengan melakukan beberapa perkara sunnah itu terhapus dengan dosa dosa kecil akan terhapus tapi dosa besar Nggak bisa terapi kecuali dengan taubat yang terpenuhi syarat-syaratnya. Perhatikan di sini kedoliman itu yatanawa bermacam-macam seperti ghibah, namimah, pitaksirihi dengan tidak memenuhi haknya keluarga, pitaksirihi fi waladi dan dengan an pada anaknya. Anak itu bukan karena mukasir pada anak sekedar tidak diberikan baju baru ketika hari Id, bukan. Tapi pendidikan kurang terhadap anak juga termasuk taksir. Pengarahan tidak kepada sebenarnya, pengarahan yang tidak sesuai dengan syar'i juga taksir. Bukan karena nggak diberikan rumah, bukan karena nggak diberikan baju baru atau sandal yang mewah atau kendaraan yang bagus bukan, tapi ya ini perkara-perkara yang syar'i kadang seorang orang tua tidak memenuhi haknya anak. Di mana bahwasanya anak ini cuma sekedar ikut keadaan orang tua. Ya kan? Sebagaimana yang kita ketahui dalam hadisnya Abu Hurairah anhu, kullu mauludin yuradu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayu yunassirani aw yumatsisanihi. Kama salil bahimatun tijul bahimata hal tarafiha min jada'a. Kata Abu Hurairah faqra in syi'tum faqra'u in syi'tum fitratal lati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillahi <clears throat> Jadi orang tua yang menjadikan anak tadi kadang kurang tepat dalam langkah yang harus ditempuh. Wabitak bitaksirihi fijarihi demikian juga seorang itu mendolimi dirinya dengan apa? Contoh taksirnya terhadap tetangganya. Bukan karena nggak memberikan sesuap nasi atau sebungkus oleh-oleh untuk, untuk tetangga tidak. Kadang bahkan tetangganya diganggu dengan musik. Tetangganya diganggu dengan apa? Dengan penampilan yang nggak baik. Tetangga diganggu dengan macam-macam perkara banyak sekali gangguan terhadap tetangga. Ini semuanya adalah taksir kita banyak sekali. Man apa ini? Ada ya ya'uddu. Man ya'uddu anu ad-dulm. Man ya'uddu. Ada ya ya'uddu menghitung. Siapa yang mampu menghitung macam-macam kedoliman, wanu ataksir dan macam-macam kekurangan, ada ya ya'uddu. Perhatikan itu. Kasih di situ ya di fathah. Siapa yang mampu menghitung macam-macam kedoliman, macam-macam taksir? Ini saya bin Bas ya, yang bicara ini kita cuma mengartikan. Walabdu abdu qad anha wa la anha dan seorang hamba kadang lalai tentang macam-macam kedoliman anha kembali kepada anwa wa la anha dan tidak mengatakan tentang macam-macam kedoliman Yahsibu annahu salimun dia punya prasangka, punya praduga, punya perkiraan bahwasanya dia adalah orang yang selamat. Salim, lengkap. Tidak, lakin idza ta'ammala wa nadhara arafa ma indahu min Jika dia bertamul memperhatikan dan melihat dirinya arafa, dia akan tahu apa yang ada di sisinya dari bentuk-bentuk kedoliman yang sangat banyak. Demikian juga seorang pengajar punya banyak taksir terhadap para santrinya. Demikian juga para santri banyak banyak taksir, banyak kekurangan terhadap hak ustadznya, hak pengajarnya. Ini semuanya wajib diakui. Para santri memiliki banyak kekurangan yang harus dipenuhi terhadap pengajarnya. Pengajar juga banyak kekurangan yang harus dipenuhi terhadap anak didiknya. Walaupun semaksimal apa yang kita berikan masih banyak juga peperangan yang kurang. Maka ini harus kita akui dan saya sendiri mengakui banyak kekurangan yang harus kita berikan kepada santri. Kadang waktu kita untuk ngobrol sedangkan mengajar nanti baru sebentar ngantuk. Enggak persiapan. Mafhum? Ini juga kekurangan bagi seorang pengajar. Kadang teladan dari kita kita menunjukkan teladan yang kurang baik terhadap anak-anak kita, anak-anak didik kita. Ini nggak mungkin bisa dipungkiri. Kadang seorang pengajar mengajari tentang taksub terhadap dirinya atau terhadap orang yang dikaguminya. Ini juga taksir, nggak terasa. Maka dikatakan man yaudu anu atak adulum buat taksir, nggak ada yang mampu. Bagaimana? Kita akan mampu untuk membatasi kekerohan kita dari mana? Bagaimana ya, Pak? Nah. Kita yang paling pertama tertuntut untuk beramal dengan ilmu yang telah kita pelajari sedangkan kadang kita yang paling pertama melanggarnya. Kita para pengajar dan juga para pelajar sama-sama sebelum yang lain. Ini wajib yang kita wajib kita akui maka wajib kita banyak berdoa dengan doa ini Allahumma inni dalam dalam nafsi dzulman kasiro. Wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiran min indika innaka antal ghafurur rahim. Inilah fatnya Imam Muslim. Itu yang sering kita ucapkan. Wa dzulm yutlaqu alal ma'asi. Tengok. Dan dalam itu bisa diungkapkan secara mutlak pada perkara-perkara maksiat juga bisa. Sebuah setiap maksiat yang kita lakukan termasuk kedoliman. Dan kapan dikatakan maksiat? Ketika melanggar larangan. Al-Quran atau sunnah yang dilanggar. Larangan dari Al-Quran atau dari Sunnah. Jadi semua kedoliman, semua kemaksiatan termasuk bentuk kedoliman. Maka dikatakan bahwa zulm yutlaku alal ma'asi sawa'an kanat fi haqqillah atau fi haqqil ibad. Sama saja maksiat tadi itu dalam haknya Allah ataupun dalam haknya hamba. Haknya hamba yang banyak kita tidak bisa memenuhinya. Kami yutlaku ala syirik wa wa a'damu Sebagaimana juga bisa diungkapkan zulm tadi pada perkara syirik. Dan itu termasuk Kedoliman yang paling terbesar adalah syirik. Kedoliman yang terbesar adalah dulum syirik. Syirik dalam rububiyah, dalam al-uluhiyah, dalam asma wa sifat. Sehingga kitab kita ini kitab tauhid, kitab yang benar-benar memerinci tentang kita harus memurnikan tiga tauhid tadi tauhidul uluhiyah, tauhidul rububiyah, tauhid al-asma wa sifat dan ini butuh-butuh mujahadah. Setelah dipelajari butuh mujahadah dalam pengamalan. Butuh kesungguhan, butuh musabaroh. Butuh musabaroh, butuh musabaroh, butuh sober. Butuh sober, butuh musabaroh, butuh apa? murabato butuh takwa. Empat poin ini yang harus dipenuhi. Dalam surat dalam akhir surat Al Imran. Coba dihafalkan Mus'ab. Aywa itu empat perkara tadi. Butuh itu semuanya, butuh sabat. mana yang sahabat? Sebab maknanya apa? Butuh iltizam. Dan ini adalah butuh minta kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa agar kita diberikan kesahabatan. Allahumma inni dalam nafsi dzulman katsira wa fi riwayatin kabira wal masyhur fi riwayat akatsira. Allahumma sunni Allah Ya Allah ini sungguh aku mendolimi diriku dengan kedoliman yang banyak. Dalam satu riwayat, kedoliman yang besar. Ini lafadznya Muslim. Lihat nomor kaki, nomor satu kan kaki. Tetapi yang masyhur yang sudah terkenal dalam riwayat ini adalah Allahumma inni dalam dalam tu nafsi dulman kathira. Dan beda. Khurafat ini benar-benar kedoliman yang lebih daripada <clears throat> maksiat-maksiat yang lain. Maka kita juga harus waspada atas diri kita terkait dengan perkara-perkara bid'ah dan khurafat. Wala yaghfiru dzunuba illa anta iddatu masail. Ini fihi iddatu masail. Eh, woi. Apa ini? Kamu ngerasa apa? Baik. Wala yaghfir dzunuba illa anta dan tidaklah mengampuni tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Ini dalam lafaz ini ada iddatu masail ada beberapa masalah. Itu wasail, iddatu iddatu wasail jazakallahu jelaskan. Iddatu wasail jazakallahu khair. Iddatu wasail ada beberapa wasilah. Taib iddatu wasail bukan masail, liru. Ada beberapa wasilah-wasilah ini yang dikatakan oleh beliau wasilah dengan amal yang soleh. Kita masuk kepada Allah dengan menggunakan wasilah perantara. Yaitu dengan amal yang soleh ini. Di antaranya adalah yang pertama. Iktirafu annahu dolimun li nafsihi. Pengakuannya bahwasanya dia mendolimi dirinya. Ini pengakuan dikatakan amalan yang soleh sebagai bentuk tawasul yang syar'i kepada Allah. Yang kedua sani, yang kedua annahu dulmun kasirun. Bahwasanya kedoliman yang banyak bukan sekedar satu kedoliman. Yang ketiga, anallaha walladhi yaghfirud dunub. Bahwasanya Allah dialah zat yang mengampuni dosa-dosa Ma fi ahadin yang berdunuba siwahu. nggak ada seorang pun yang mengampuni dosa-dosa selain Allah. nggak ada. Allah sendiri yang mengampuninya. Yang keempat, rabi ad-du'a. Faghfirli maghfiratan min indika. Inilah faghfirli. Ini namanya apa? Permohonan doa diawali dengan pengakuan-pengakuan tadi. Ini dalam ini dalam tu nafsi dulman kasiro. Ya kan? Wala yaghfirudunuba illa anta. Itu namanya apa? Pengakuan dengan tauhid. Jadi wasilah dengan tauhid yang pertama, kedua wasilah dengan amal yang soleh dengan iman. Dan ini termasuk di sini ada ada macam-macam tiga wasilah ada di sini semuanya. Wala yaghfirudunuba illa anta. Ini ikrar bahwasanya pengampunan dosa itu nggak ada yang bisa melakukan kecuali Allah. Itu namanya tauhid. Jadi bal maghfirah Merabi ini faghfir li maghfirah min indika bal maghfirah atau bul maghfirah. Qauluhu min indika mahya min indinas. Ya ini pengampunan tadi bukan dari sisi manusia. Min indika anta tak murubiha. Min indika anta tak murubiha. Dari sisimu ya Allah pengampunan ini engkau yang memerintah dengan minta pengampunan tadi. Wa anta tatafaddalu biha alayya dan kaulah yang tatafaddal memberikan apa? Apa? keutamaan atasku dengan pengampunan tadi. Jadi seorang itu kalau diampuni berarti diberikan suatu keutamaan. Fadlan minka wa ihsanan murni karunia dari engkau dan murni kebaikan dari engkau bukan karena hak saya atasmu. Bukan karena hakku atasmu ya Allah tapi murni keutamaan darimu. Ini sebagai bentuk tawasul yang pertama, tawasul dengan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, summa khamisan innaka antal ghafuru. Nah, ini juga pengakuan bahwasanya engkau adalah pengampun. Pengakuan pengakuan tentang bahwasanya Allah adalah memiliki sifat maghfirah. Maka di sini terpenuhi tiga macam tauhid dan juga terpenuhi tiga macam bentuk tawasulat yang syar'i. Yang keenam, sadisan rahim iddatu wasail Allahu Akbar. Iddatu wasail macam-macam wasilah. Allahu Akbar. Ini adalah untuk sifat ta'ajub. Allahu Akbar. Sebenarnya bilang Allahu Akbar. Masya Allah. Allah, Allah maha besar. Betapa banyak wasilah-wasilah yang terkandung dalam doa. Ini kita masuk kepada Allah dengan wasilah-wasilah yang sangat banyak disebutkan di sini. Wada doa yud'a fi sujud. Dan doa ini digunakan berdoa dengannya dalam sujud. Wa doa bihi baina sajadataini. Baina sajadataini tengok berarti ketika kita sujud bangkit dari sujud kemudian sujud lagi. Sebelum sujud yang kedua namanya apa? Di antara dua sujud. Berdoa dengan doa ini. Allahumma inni tu nafsi dulman kathira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim. Itu boleh kita ucapkan dalam di antara dua sujud. Wa abi fi akhir salat fi mahalati doa. Digunakan dengan doa ini di akhir salat di tempat-tempat doa. Ya yud'a bihi fi kulli waqtin. Tengok, yud'a bihi fi kulli waqtin wa fil baiti wa fit tariq wa doaun aldimun. azimun. Dalam setiap waktu dan setiap bahkan dalam rumah dan di jalan wafitorik di jalan juga ketika kita berjalan jalan kaki dan atas kendaraan atau semisalnya lian li'annau doaun azimun kenapa karena doa yang besar kedudukannya sa'annya lahu sa'an azim memiliki kedudukan yang besar Bapak ya maka di sini sebagai tambahan ilmu bagi kita Bahwasanya beliau Syekh bin Bas menjelaskan lebih lengkap, lebih luas daripada apa yang telah kita kenal dahulu. Bahwasanya doa ini kita hafal sejak dulu. Sering kita gunakan, tapi ketika di akhir sholat saja. Nah, sekarang kita mengetahui bahwasanya beliau memahamkan kepada kita tentang doa ini penggunaannya di setiap waktu kapan kita menggunakan boleh. Mafhum? Nah itu. Inilah kepentingan mempelajari perkara ini dan ini adalah apakah kemudian berbenturan dengan pemahaman salaf tidak tanya di mana salafnya ya, begitu salafnya siapa pernah Nabi gak berdoa di jalan dengan doa ini eh? ya, salafnya ya ini aja doa ini doa yang besar umum kapan saja <clears throat> Mahfum? Tapi Allah sampai di situ kita cukupkan dan itu tolong tadi diperhatikan di angan-angan bahwasanya yang paling utama oleh inti adalah taksir kita kedoliman kita pada diri kita pada saudara-saudara kita pada tetangga kita ini yang banyak harus kita akui semoga dengan pengakuan tadi Allah memberikan taufik pada kita semuanya walhamdulillahirabbil alamin